Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya ad-din Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini Sabtu 14 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan 24 Februari 1000 atau 2024 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pada Sahihil Bukhari yaitu Kitabul Iman dalam Kitabul Iman dari Sahihil Bukhari yaitu kitab yang dikenal dengan Sahihul Bukhari atau Al-Jami'us Sahih ya, yang merupakan kitab tersahih ba'da Al-Qur'an setelah Al-Qur'anul Karim yang judul lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. ikhwah rahimani wa pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab ketiga umurul iman ya yang mana menye beliau menyebutkan tentang pembahasan hadis syu'ba syu'abul iman yaitu al iman bid'un wasitu wasituna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman yang di akhir pembahasan kita sebutkan rincian dari sebagian ulama dalam hal ini dari Al-Hafidh Ibnu Hajar penyebutan secara rinci cabang-cabang iman tersebut. Walaupun ini memang merupakan ijtihad sehingga enggak mesti tepat seperti itu rinciannya, namun setidaknya ini bisa membantu kita untuk mengetahuinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu tidak mentakyin rincian iman tersebut hanya menyebutkan nas adalah sekian cabang lebih atau afwan menyebutkan 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Apa saja itu maka ulama berijtihad untuk merinci satu persatu. Ya, bisa jadi perbedaan ijtihad berbeda pula rinciannya. Namun secara umum kita katakan bahwa inilah uh, cabang-cabang iman tersebut. Sehingga dengan kita mengetahui cabang-cabang iman itu, maka akan semakin memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Ya, sehingga kita pun semakin sempurna keimanan kita. <clears throat> Berikutnya adalah bab yang keempat. Bab al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab bahwa seorang muslim itu adalah barang siapa yang kaum muslimin lainnya merasa itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yakni bab ini yang mana judul bab ini adalah mengambil dari lafat hadis yang akan beliau riwayatkan secara persis menunjukkan kepada kita bahwa ini yang akan disebutkan ini juga merupakan salah satu perilaku iman, salah satu bagian daripada iman, yaitu ketika kaum muslimin yang lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, inilah bagian daripada iman, bahwa seorang yang memiliki sifat yang demikian, maka imannya semakin sempurna. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanatnya qala haddathana Adam bin Abi Iyas qala haddathana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara mana ma, man hajara mana Allahu anhu. Bahwa haddatsana Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas telah menyampaikan hadis kepada kami. Beliau mengatakan haddatsana Syu'bah bahwasanya Syu'bah menyampaikan hadis kepada kami dari Abdullah bin Abi Safar dan Ismail dari Asy'abi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa beliau bersabda al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah barang siapa yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah itu adalah barang siapa yang meninggalkan segala yang Allah larang. Kemudian qala Abu Abdullah Abu Abdillah mengatakan, ya ini Abu Abdillah yang dimaksud di sini adalah sang penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, yakni beliau sendiri, sang penulis sendiri, Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri. Beliau mengatakan, "Wa Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Abdillah, kata Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Abu Muawiyah mengatakan haddatsana Dawud dari Amir. Amir di sini adalah Asy-Sya'bi. Qala beliau mengatakan aku mendengar Abdullah yakni Abdullah bin Amr sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Sebagaimana dan sanad Abu Muawiyah. Wa qala Abdul A'la sementara Abdul A'la mengatakan an Dawud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari Al-Bukhari di sini untuk menegaskan bahwa Amir ash syabi itu mendengar dari Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Sehingga terdapat bukti bahwa ash syabi mendengar dari sahabat Abdullah bin Amr. Ibn al-As <clears throat> Barakallahu fikum Nah pembahasan tentang hadis ini Sebagaimana biasa adalah kita bahas ada dua kita bagi menjadi dua bagian utama yaitu pembahasan tentang sanad hadis yang kedua pembahasan tentang makna hadis. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada sanad ini mengatakan Haddatsana Adam bin Abi Iyas. Bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Adam bin Abi Iyas sehingga Adam bin Abi Iyas adalah guru Al-Imam Al-Imamul Bukhari pada hadis ini. Adam bin Abi Iyas Al-Hafidh mengatakan di Fathul Bari Abi Iyas ismuhu Nahiyah bin Nun wa bainal ha'ain ya'un akhirah. Ya ini dengan huruf nun, na, bukan ba atau ta, tapi na bin nun. Dan di antara dua huruf ha ada ya yang merupakan akhir huruf. Ya. Ini Abu Iyas, namanya Nahiyah. Sehingga Adam bin Nahiyah. Waqila ismuhu Abdurrahman. Anda menyebutkan namanya Abdurrahman sehingga Adam bin Abi Iyas yakni Adam bin Abdurrahman. Adam bin Abi Iyas yakni Adam bin Nahia atau Adam bin Abdurrahman itu Al-Asqalani. Beliau Al-Asqalani. Asluhu Khurasan asalnya berasal dari negeri Khurasan kemudian tinggal di Asqalan sehingga dikatakan Al Asqalani kunyahnya adalah Abul Hasan beliau tumbuh di Baghdad Thiqatun abid minat tasi'ah beliau seorang yang thiqah terpercaya thiqatun abid ya beliau seorang yang thiqah dan abid ahli ibadah ya, dari tabaqah ke sembilan ya, dari tabaqah ke sembilan ini tentang Adam bin Abi Iyas <clears throat> Ayo ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Beliau wafat di Asqalan pada tahun 220 Hijriah. Ya, pada tahun 220 Hijriah. Ini tentang Adam bin Abi Iyas. Kemudian qala haddatsana Syu'bah Beliau adalah Al-Allamah al hafiz Abu Bistam Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward Al-Ataki Al-Azdi Maulahum al wasiti Al-Basri Maula Abdah bin Al-Aghar Ini Syu'bah. Dalam Takribut Tahdzib, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakannya, thiqatun hafidh mutqin. Dia seorang thiqah, hafidh dan mutqim, mutqin. Wa kana Thawri yaqul huwa amirul mu'minin fil hadis. Al-Imam Al-Thawri mengatakan tentang Syu'bah beliau adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Ini merupakan gelar yang sangat besar bahkan merupakan kedudukan tertinggi dalam ilmu hadis. Ya, kalau dinyatakan beliau seorang itu sebagai Amirul Mukminin fil hadis, maka ketika terjadi perbedaan atau perselisihan, maka beliaulah yang ucapannya dijadikan sebagai rujukan. Ada Amirul Mukminin fil hadis. Dan beliau adalah wa huwa awwal man fattasha bil Iraq anir rijal wa dhabba anis sunnah ya. wa kana abidan minas sabi'ah ya. Ibn Hajar juga mengatakan beliau adalah orang pertama yang memeriksa para rijal, para perawi hadis di negeri Irak melakukan taftish, penelitian, pemeriksaan dengan ketat, seleksi ketat terhadap para rijalul hadis di negeri Irak dan beliau adalah orang pertama yang membela as-sunnah. Beliau seorang yang ahli ibadah termasuk dalam tabaqah ketujuh. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan tentang Syu'bah, "Laula Syu'bah ma al-hadis bil Irak." Kalau bukan karena jasanya Al-Imam Syu'bah, niscaya enggak akan dikenal ilmu hadis di negeri Irak. Ya. Wa Ahmad kana ummatan wahdah fi hadzal sya'n. Beliau adalah Al-Imam Ahmad mengatakan beliau adalah seorang ummah satu-satunya. Yani seorang diri namun beliau sejajar dengan ummah. Beliau adalah imam yang diikuti imamun yaqtada bihi Walaupun beliau satu orang namun sejajar dengan ummah. Beliau adalah seorang ummah satu-satunya fi hadasya'an pada bab ini, pada bidang ilmu ini, ilmu hadis, wa Abu Bahr Al-Bakrawi mengatakan ma raaitu a'bad ta'ala minhu aku tidak melihat seorang yang lebih kuat ibadahnya kepada Allah dibandingkan beliau dibandingkan Syu'bah abada hatta jaffa lahmuhu ala azmihi beliau banyak beribadah kepada Allah sampai daging beliau itu kering di atas tulangnya. Ya, ini beliau benar-benar kuat dalam ibadah sampai badannya kurus. Beliau wafat di negeri Basrah pada awal tahun 160 Hijriah. Ya. Yakni satu tahun sebelum wafatnya Imam Tsauri rahimahullah. Pada awal tahun 160 Hijriah pada usia 77 tahun. Dan beliau lebih tua dibandingkan Sufyan As-Sauri yaitu lebih tua 10 tahun. Ya, lebih tua 10 tahun dibandingkan Sufyan As-Sauri. Hadza huwa al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Amirul Mukminin fil hadis. An Abdullah bin Abi Safar. An Abdullah bin Abi Safar. As-safar ditegaskan oleh uh, Ibn Mulaqin as abis safar bifat hisin wal fa. As-safar demikian. Sama-sama huruf sama-sama harokah fathah pada huruf sin dan fa-nya. Wa iskanuha. Dan ada yang menghikayatkan sukun pada huruf fa-nya as safar. Ha, kata. Dan nama beliau adalah Sa'id bin Yahmud atau Sa'id bin Yuhmad. Ya, Sa'id bin Yuhmad bi dhammil ya wa fathil mim. Sa'id bin Yuhmad dengan dhammah pada huruf ya-nya dan fathah pada huruf mimnya. Demikian ditegaskan tobatnya oleh Ibnu Mulaqin. Dan beliau menukil dari An-Nawawi dalam syarahnya. Beliau sikatun minasadisa Dalam takrib, takribut tahdzib, Al-Hafidh mengatakan sikatun minas sadisa Athauri al-Kufi beliau juga bergelar Athauri dari Kufah ya Thikatun minas sadisa Thikah dari tabaqah ke-6 Thikah dari tabaqah yang ke-6 Adapun Ismail ya yakni apa Syu'bah mengatakan an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail yakni beliau meriwayatkan dari dua dari Abdullah bin Abi Safar dan dari Ismail ya dari Ismail Beliau adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi maulahum Al-Bajali. Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi maulahum Al-Bajali sikatun sabat minar rabi'ah. sikatun ya, sabat minar rabi'ah. Nama Abu Khalid adalah Hurmuz, nama ayah beliau yang kunyahnya Abu Khalid namanya adalah Hurmuz. Ada mengatakan Sa'ad. Ada pula yang mengatakan kasir, Ya, ada mengatakan pula kasir. Al-Kufi. Beliau termasuk Kufi. Ya. Mendengar dari sejumlah sahabat, diantaranya mendengar dari Anas bin Malik dan sejumlah ulama dari kalangan tabi'in. Nah. Kata Ali bin Madini, lahu nahwa 300 hadis. Beliau memiliki kurang lebih 300 hadis. Mata sana khamsin wa arba'in wa mi'ah. Wafat pada tahun 145 Hijriah. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini tentang Ismail. An Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ya. Asy-Sya'bi beliau adalah al-Imam al-Allamah at-Tabi'i al-Jalil. Al-Thiqah Abu Amr Amir bin Syarahil. Ya. Beliau kunyahnya Abu Amr, namanya adalah Amir bin Syarahil. Ada menyebutkan nasabnya adalah Amir bin Abdullah bin Syarahil. Demikian. Al-Kufi, beliau dari kalangan Kuf, dari Kufah. Wasya'bi bifat Hishin asyabi nisbah kepada Sya'ab salah satu bagian cabang dari kabilah Hamdan ya salah satu cabang dari kabilah Hamdan ada asyabi nah Beliau dilahirkan pada uh, masa pada ketika tahun ke-6 ya pada masa khilafah Umar. Dan beliau meriwayatkan dari sejumlah sahabat antara lain dari Umar, Sa'ad dan Sa'id. Ya, bahkan beliau mengatakan aku diriwayatkan bahwa beliau mengatakan aku berjumpa dengan 500 sahabat. Aku berjumpa dengan 500 sahabat. Beliau wafat pada uh, tahun ke 104 Hijriah. Nah, ada mengatakan 103 atau 105 atau 106. Ala kulli hal beliau wafat setelah atau di atas tahun 100 Hijriah. Ya. <clears throat> Ini Al-Imam Asy-Sya'bi. Ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah di sini Asy-Syabi sebenarnya diketahui beliau adalah Kufi, seorang dari da, dari negeri Kufah. Beliau tinggal di Kufah. Sementara sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As itu Misri karena beliau tinggal di Mesir. Ya. Nah, di sini mungkin terdapat uh, keraguan bagaimana seorang yang tinggal di negeri yang berjauhan ini bisa berjumpa ya bisa berjumpa dan memang kalau dalam syarat jumhur bahwa ihtimal al-liqa itu sudah cukup untuk dinyatakan sanad itu bersambung namun al-imam al-bukhari rahimahullah itu mempersyaratkan harus thubutus sama' terbukti bahwa beliau mendengar. Ya, tidak hanya uh, ihtimal liqa saja. Sementara di sini sahabat Abdullah bin Amr yang beliau berasal dari Hijaz, Makkah yang kemudian tinggal di Mesir dan beliau tidak pernah tinggal di Irak. Sementara antara Mesir dengan Irak berjauhan. Ya. Maka Al-Imam Bukhari perlu membuktikan bahwa beliau adalah mendengar bahwa memang ada bukti sama antara Sya'bi dengan siapa? Sahabat Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Dan itu memang terbukti karena pernah terjadi ya, yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibn As pernah datang ke Kufah. Pernah datang ke Kufah pada tahun jamaah bersama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga dalam kesempatan itulah ya, penduduk Kufah mendengar hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As. Antara lain siapa? Abu Wa'il juga Zir bin Hubeish dan juga Al-Imam Asy-Sya'bi sendiri. Itu diantara ulama muhaddisin, para tabi'in, ya, yang mendengar dari mendengar hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As. Tatkala beliau datang ke negeri Kufah bersama Muawiyah bin Abi Sufyan ya, pada tahun jamaah. Demikian diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah beliau. Nah, karena itu Al-Bukhari rahimahullah membuktikan di sini bahwa beliau memang mendengar ada bukti bukti sama sama'nya Al-Imam Asy-Sya'bi dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As yaitu sebagaimana yang beliau kutip dari Abu Muawiyah qala haddatsana Dawud an Amir qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Abu Muawiyah mengatakan bahwa haddatsana Dawud dari Amir ya qala aku mendengar Abdullah. Yani siapa Amir di sini? Al-Imam Asy-Sya'bi. Sami'tu Abdullah. Siapa Abdullah? Yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As. Taib ayyuhal ikhwah rahimani warahmukumullah. Itu penjelasan tentang sanad hadisnya. Kemudian tentang matannya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda al-muslimu Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Al muslim adalah barang siapa yang kaum muslimin lain yang lainnya selamat dari gangguan tangan dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Al alif wal lam pada kata al muslim ya, itu menunjukkan makna kamal. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan Zaid ar-rajul Bukan hanya mengatakan Zaid rajul, tapi katakan Zaid ar-rajul. Loh kok bisa dikasih alif wal lam? Karena alif wal lam itu adalah untuk menunjukkan makna kamal. Sehingga kalau dikatakan Zaid ar-rajul ay al-kamil fir firruju rujuliyah Ya, rujuliyah Dia seorang yang sempurna dalam sifat kelaki-lakiannya. Ya. Demikian. Sehingga apa di sini? Al muslim yakni seorang muslim yang kamil, yang sempurna. Ya. Maka dikatakan oleh Al-Khattabi Al-Murad afdalul muslimin man jama'a ila ada'i hukukillahi ta'ala ada'a hukukil muslimin. Muslim yang paling afdal itu adalah barang siapa yang memadukan antara penunaian hak-hak Allah Ta'ala dan juga penunaian hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Ya. Sehingga di sini maksudnya adalah menjelaskan bahwa di antara tanda seorang muslim yang sempurna ya, yang dengan itu diketahui keislamannya yang baik dan sempurna di samping dia melaksanakan arkanul Islam dan arkanul iman di samping itu adalah dia memiliki sifat yang demikian yaitu kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan tangan selamat dari gangguan lisan dan tangannya ya. sehingga apabila kita ingin tahu tanda dia sebagai seorang muslim adalah kita lihat perilakunya jika perilakunya itu adalah baik bagaimana Kriteria baik itu jika kau muslimin yang lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya, maka inilah seorang muslim yang sempurna. Tentu saja ya. Dengan apa? Bahwa dia memang seorang muslim yang memenuhi arkanul Islam, tentu ini. Ya, namun eh, kesempurnaannya itu akan lebih semakin sempurna kalau dia memiliki sifat-sifat ini. Yang ini adalah sifat yang tampak, terlihat. Ya. Sifat yang tampak dan terlihat dari luar, yaitu apa? Dia kaum muslimin yang lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, di sini menunjukkan sebagai apa? Dorongan kepada kita semua agar memiliki perilaku yang baik dalam bermuamalah dengan sesama hamba. Di samping memiliki perilaku yang baik dalam bermuamalah kepada Rabb. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bermuamalah ya, berinteraksi dan berhubungan dengan baik dengan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, maka dia mimba bi aula akan lebih-lebih lagi memiliki muamalah yang baik terhadap Robnya muamalah yang baik terhadap Robnya kalau dia berbuat baik dengan sesama muslimin dengan sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka kepada Al-Khaliq kepada Rabbnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia akan lebih bisa berbuat baik ini di, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar mimba bitanbih bil adna alal a'la sebagai bagian memberikan tanbih terhadap sesuatu yang rendah, ringan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih berat. Yang ringan apa? Dia bisa bermuamalah dengan baik dengan sama makhluk. Maka muamalah dengan Allah ini lebih tinggi. Ya. Kalau yang rendah saja bisa, maka yang tinggi dia akan lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga eh, demikianlah perilaku seorang muslim. Dia tidak mengabaikan hak manusia. Sehingga nggak ada istilah oh dia ahli ibadah ya. Saking ahli ibadahnya enggak peduli dengan sesama hamba. Ya, ahli ibadah tapi lisannya ya tajam kepada sesama muslim. Ya mencaci maki orang lain dan seterusnya atau kata-katanya selalu pedas, ya nggak terkontrol. Nah, atau tangannya, perbuatan tangannya. Nah, maka tidak demikian. Tapi seorang muslim itu adalah ketika kaum muslimin yang lainnya itu merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. nah, <clears throat> di sini ada beberapa hal tanbih sekaligus faedah bahwa penyebutan man salimal muslimun barang siapa yang kaum muslimin lainnya merasa aman ini adalah kharaja makhrajal ghalib yakni mayoritasnya demikian ya bahwa dia sangat perhatian terhadap hak sesama kaum muslimin ini mayoritasnya karena menjaga atau penjagaan seorang muslim untuk dia tidak mengganggu saudaranya sesama muslim ini lebih sangat ditekankan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu memang dia kita memiliki baroah terhadapnya dan terkadang beberapa kondisi bisa kita memeranginya kalau memang diizinkan secara syar'i. Ya. Walaupun secara umum kita juga wajib menjaga jangan sampai mendolimi dia ya apalagi ketika dia hidup sebagai zimmi hidup berdampingan dengan muslim sebagai kafir zimmi atau kafir muahad ataupun kafir musta'man dia kita nggak boleh mengganggu dia atau bahkan mendolimi dia atau bahkan membunuh dia namun disebutkan kaum muslimin di sini adalah karena menjaga hak sesama muslim dan menjaga untuk jangan sampai mengganggu sesama muslim ini lebih sangat ditekankan sehingga menjadi tolak ukur ya menjadi tolak ukur bahwasannya ukurannya adalah ketika kaum muslimin yang lainnya itu merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya kemudian yang kedua tanbih sekaligus faedah yang kedua di sini disebutkan dengan dalam eh, dalam bahasa Arab dalam bentuk tazkir al-muslimun muzakkar kaum muslimin. Ya. Ini hanyalah dalam hal, hal taglib mayoritas demikian. Wa illa kaum muslimat pun masuk di sini. Ya, sehingga sama-sama tidak boleh diganggu. Sama-sama kaum kaum muslimin dan muslimat itu harus sama-sama merasa aman dari gangguan sang muslim tadi. Ya, sehingga bukan berarti man salimal muslimun oh berarti kaum muslimin pria saja. Tidak demikian, tapi juga muslimin dan muslimat. Kemudian yang ketiga, disebutkan lisan secara khusus di sini. Ya. Karena lisan itu sebagai uh, alat yang mengungkapkan apa yang ada di dalam diri. Ya. Sehingga apa yang di dalam diri itu, perasaan dia, gejolak kolbunya, itu diungkapkan oleh lisan. Perasaan dia diungkapkan oleh lisan. Sehingga disebutkan lisan secara khusus. Demikian pula tangan. Kenapa disebut tangan secara khusus? Karena mayoritas perbuatan itu dengan tangan. Ya, mayoritas perbuatan itu dengan tangan. Sehingga ketika menyakiti atau berbuat itu dengan tangan. Walaupun kadang bisa dilakukan dengan kaki, tapi seringnya dengan tangan. Ya, ini tanbih dan sekaligus faedah yang ketiga. Kenapa disebutkan lisan dan tangan secara khusus? Hadis ini yang keempat, hadis ini umum kaitannya dengan lisan, bukan dengan tangan. Karena lisan itu bisa mengucapkan untuk sesuatu yang telah lalu, sekarang dan akan datang. Ini lisan. Sehingga untuk lisan sifatnya umum. Berbeda dengan lihat. Ya. Yad itu kapan? Ya sekarang ini atau ya sekarang ini. Namanya ketika dia berbuat ya saat ini. Tapi kalau lisan itu bisa mencaci orang dulu. Iya. Bisa mencaci orang yang sekarang maupun bisa mencaci orang yang akan datang. Ya. Demikian. Walaupun walaupun bisa juga lisan itu sama dengan Walaupun tangan itu bisa menyertai lisan dalam hal apa? Tulisan. Ketika dia menulis isinya cacian kepada orang yang telah lalu misalnya. Dan jika demikian maka pengaruhnya lebih besar. Ya, kalau diucapkan aja celaan itu diucapkan itu besar pengaruhnya. Wah, bagaimana kalau ditulis? Nah, di sini bersamaan antara lisan dengan tangan. Nah, gangguan lisan dan gangguan tangan. Kemudian tanbih dan faedah berikutnya adalah diperkecual, diperkecualikan dalam hal ini adalah kalau memukul dengan tangan dalam hal yang diizinkan secara syar'i. Perbuatan tangan yang diizinkan secara syar'i, misalnya apa? Menegakkan hukum had. Ya, terjadi pembunuhan, membunuh, tapi itu dilakukan oleh pang sang eksekutor karena sedang menegakkan hukum had. Maka demikian diperkecualikan. Ya. Yakni hukum itu hukum had itu ataupun ataupun hukum ta'zir tersebut ditegakkan kepada muslim yang memang berhak mendapatkan hukuman tersebut sebagaimana ketentuan syariat. Kemudian tanbih dan faedah berikutnya, kenapa diungkapkan lisan? Ya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa diungkapkan dengan lisan dan tangan? Tidak diungkapkan misalnya dengan kaul wal fi'il ucapan dan perbuatannya. Tidak demikian. Tapi diungkapkan dengan apa? Aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, di sini terdapat sebuah nuktah, faedah yang sangat lembut. Artinya faedah ini tampak kalau diperhatikan dengan seksama. Apa faedahnya? Gangguan lisan ini tidak semata-mata ucapan yang diucapkan oleh lisan, tapi masuk pula padanya misalnya orang yang mengeluarkan lisannya untuk mengelak, mengolok atau mengejek pihak lain. Lisan dalam hal ini nggak ngomong tapi berbuat, melakukan gerakan, gerakan tertentu, ya. Dan itu gangguan, ya. Mengejek dia. Nah, kita kan merasakan kalau ada gerakan lisan seperti itu dikeluarkan misalnya, itu sebagai ejekan kan terasa ya, dan itu mengganggu menyakiti kan gitu demikian pula kenapa disebutkan tangan di, tanpa anggota badan yang lainnya sementara anggota badan lainnya juga bisa berbuat kan gitu kaki pun bisa menendang tapi kenapa disebutkan tangan di sini ada sebuah nukta faedah yang faedah ini akan tampak jika direnungkan dengan seksama ya yaitu masuknya lis tangan maknawiyah. Ya, masuknya tangan maknawiyah yaitu seperti apa? Al-istila 'alal haqqil ghair bi ghairi haq. Menguasai hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Ini yad al maknawiyah menguasai ya, hak orang lain ya, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Nah, barakallahu fikum. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Jadi seorang muslim itu memang adalah seorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Namun perlu diperhatikan bahwa gangguan ya itu atau menyakiti itu semua adalah kembalinya kepada syariat tidak semata-mata kepada perasaan perasaan sakit hati atau yang lainnya tidak tapi kembalinya mengukur apa itu gangguan ya apa itu menyakiti itu semua kembalinya kepada syariat <clears throat> misalnya seorang yang menasehati orang lain ya yang memberikan nasihat sudah melakukannya dengan penuh hikmah dengan kelembutan kata-kata yang baik, sopan, ya, lembut. Kemudian isi nasihatnya pun benar, tepat, disertai dengan bukti-bukti hujah ilmiah. Nah, maka kewajiban yang diberikan nasihat pihak yang diberi nasihat adalah menerima nasihat itu. Namun ketika ternyata dia malah sakit hati, maka bukan berarti pihak pertama Muslim yang pertama itu berarti menyakiti Muslim yang kedua yang dinasihati ini bukan tidak demikian ya kecuali kalau misalnya e, menasihati dengan cara caci maki ya dengan cara menyebutkan keje, kejelekannya aib aibnya hei fulan orang yang picak orang yang pincang misalnya kamu itu dasar demikian demikian maka kata-kata ini kata-kata yang menyakiti walaupun memang dia bermaksud menasehati menegurnya, tapi ternyata dilakukan dengan cara yang kasar. Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwah rahimani warahmatullah, ini satu satu hal yang penting untuk diingatkan di sini termasuk tanbih penting yaitu apa? mengukur e, rasa aman atau sakit, menyakiti atau mengganggu itu semua adalah dengan e, kembali kepada syariat. Nah, tidak kemudian mengukurnya kepada perasaan masing-masing. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-muhajir. Man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Karena hijrah itu ada hijrah dengan makna umum, ada hijrah dengan makna khusus. Hijrah dengan makna khusus itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh dalam syariat bahwa berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Itu adalah hijrah dengan makna khusus. Ada pula hijrah dengan makna umum yaitu sebagaimana dalam hadis ini meninggalkan larangan Allah taala. Sehingga seorang yang berhijrah meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam itu adalah semata-mata karena dia ingin meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, ingin menegakkan agamanya. Sehingga apa? hijrah dalam makna khusus masuk ke dalam pengertian meninggalkan segala yang Allah larang. Ya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah inilah makna hijrah yang dimaksud dalam hadis ini yaitu hijrah dalam maknanya yang umum. Ya, dalam maknanya yang lebih umum. Adapun hijrah berpindah dengan makna berpindah dari negeri muslim ke negeri Islam afwan hijrah dengan makna berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam ini adalah hijrah dalam makna yang khusus ya dalam makna yang khusus dan inilah yang dimaksud dalam hijrah dalam makna ibadah hijrah kaumnya hijrahnya kaum muhajirin yaitu berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam dalam rangka menegakkan agamanya yang itu semua adalah dalam rangka meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa pembahasan kita terkait dengan hadis ini pada pertemuan ini dan di sana ada beberapa poin yang masih belum terbahas insya Allah kita akan lanjutkan kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi taala wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam walhamdulillahi alamin